سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah Baik yang ada di masjid maupun yang di luar masjid Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkati kita semua uh, yang akan kita bahas pagi hari ini masih tetap seputar hadis ke-19 dari hadis Arba'in Nawawi. Nah, cuman pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu itu kita membahas satu riwayat yang ada dalam kitab At-Tirmidzi, kitab Sunan At-Tirmidzi yang bunyinya ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah dan seterusnya nah ini pada hadis yang sama ya pada hadis yang sama hadis ke-19 cuma yang riwayat selain Imam At-Tirmizi bagaimana bunyinya Bunyinya begini, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah ada di hadapan kamu. Ini sudah kita bahas sebagian ya. Jadi makna umumnya itu siapapun yang senantiasa menjaga perintah Allah dengan menjalankannya dan siapapun yang senantiasa meninggalkan larangan Allah taala tajidhu amamak maka niscaya engkau mendapati Allah di hadapan kamu. Maksudnya Allah Taala bersama kita. Nah, bersama di sini Bapak Ibu itu ada kebersamaan khusus, ada kebersamaan umum. Nah, yang dimaksudkan dengan kebersamaan di sini adalah kebersamaan khusus. Dan makna Allah bersama kita itu bukan berarti Allah ada di dunia, yeah. Jadi yang dimaksudkan dengan Allah bersama kita itu senantiasa melindungi kita, senantiasa mengabulkan doa kita, senantiasa menjaga kita dari keburukan. Itu yang namanya ma'iyah khasah, kebersamaan khusus. Adapun kebersamaan umum, ini ya semua makhluk itu ya bersama Allah Ta'ala. Makna bersama di sini Allah senantiasa mengawasinya, Allah senantiasa melihatnya, Allah senantiasa mendengarnya, mencatat amalnya. Nah, ini semua makhluk seperti itu, kebersamaan umum. Tapi yang dimaksudkan pada hadis ini adalah kebersamaan khusus. Makanya setiap mukmin yang ingin memiliki kebersamaan khusus ini caranya adalah ihfadillah, jagalah Allah. Apa tadi arti menjaga Allah Ta'ala? setiap perintahnya kita kerjakan sikap setiap Allah manggil kita untuk sholat segera mengerjakan sholat setiap ada larangan tinggalkan ya jangan banyak alasan sehingga misalkan contohnya kita biasa makan haram misalkan ya riba misalnya kalau kita sudah tahu Allah mengharamkan riba segera tinggalkan jangan tunggu nanti tunggu besok dengan berbagai alasan lainnya Nah, kalau seperti itu pertanda Allah nggak akan menjaga kita. Wong kita disuruh menjaganya aja kita tidak mau. Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang menjadi pembahasan kita yaitu mengenal Allah pada saat lapang adalah kelanjutan hadis ini. Ta'arraf ilallahi firrokhai ya'rifka fisyiddah. Artinya ta'arraf ilallahi firrokhai kenalilah Allah ketika engkau dalam kondisi lapar ya'rifka fisyiddah niscaya Allah mengenalmu ketika kamu dalam kondisi sempit nah rata-rata makhluk manusia Bapak Ibu biasanya dia mulai mendekat kepada Allah itu ketika kondisi sulit saja rata-rata begitu kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala jadi mulai sholat, mulai melakukan ini kalau dia sudah di PHK misalnya. Kalau dia sudah mendapatkan penyakit, baru dia mendekat kepada Allah. Tapi kalau dia dalam kondisi enak, wah, sholat tidak sholat, poso tidak poso, semua kemaksiatan dikerjakan, begitu. Ya, nah di sini temanya adalah kenalilah Allah atau kenalah Allah ketika kondisi lapang ya Rifka syiddah niscaya Allah mengenalmu ketika kondisi sem sempit. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Artinya ketahuilah apa-apa yang tidak menimpamu anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak apa-apa yang tidak dicatat Allah untukmu pada takdir di lauh mahfud itu tidak bakalan menimpa kamu. Wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak dan apapun yang menimpa kamu itu bukan kebetulan. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini Bapak Ibu, sekarang panjenengan ketemu saya jam sekian hari ini ya. Ini semua sudah ditakdirkan Allah taala 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan dan bumi. Jadi di dunia ini tidak ada kebetulan. Itu makna dari wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak apapun yang tidak ada catatannya di lauh mahfuz tidak akan menimpa kamu wa anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak dan apapun yang menimpamu itu bukan kesalahan, bukan kebetulan, tapi sudah dicatat Allah sejak kapan? 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan dan bumi. Makanya kalau kita beriman kepada takdir ini Bapak Ibu, misalkan ada orang tertimpa musibah, dia tidak terlalu putus asa, dia tidak kendat, dia tidak bunuh diri, dia tidak begini, karena dia sudah tahu ini sudah ditakdirkan Allah. Jauh sebelum Allah menciptakan saya, nah saya kok marah-marah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Nah makanya iman kepada takdir itu pada hadis Jibril yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa tu'mina bil qadar hendaknya kamu beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi yang baik maupun buruk makna beriman di sini kita disuruh ridho kita disuruh ridho kepada semua keputusan Allah Ta'ala kita disuruh, disuruh ridho disuruh pasrah disuruh nerima makanya kalau ada takdir dan kita tidak terima wah ini bisa-bisa kita dikatakan kufur kepada rukun iman yang keenam dan siapapun yang kufur kepada rukun iman yang keenam meskipun beriman kepada semua rukun iman sebelumnya ya itu sama dengan mengkufuri semuanya kita lanjutkan hadisnya wa annan nasra ma'as pertolongan Allah itu datang ketika kita sabar wa annal faraja ma'al karbi dan sesungguhnya al faraj jalan keluar itu didatangkan Allah ketika kita ada kesulitan wa anna ma'al usri yusra dan sebetulnya setiap ada kesulitan pasti ada kemu kemudahan. Ini hadis Nabi saw alaihi wasallam yang harus kita yakini Bapak Ibu. Harus kita yakini yakini berarti apa yang kita yakini setiap kita mendapatkan kesulitan pasti dikasih Allah kemu kemudahan. Kalau kita ragu-ragu ya bahaya kalau kita mendapatkan malapetaka pasti nanti Allah kasih jalan kelu keluar. Nah, ini secara umum. Sekarang kita fokus kepada hadis yang menjadi tema kita, ta'arraf ilallahi firrohoi ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah ketika Anda dalam kondisi lapang, niscaya Allah mengenalmu ketika kondisi sem sempit. Jadi perintahnya ini Bapak Ibu ketika kita sehat, ketika kita kaya, ketika kita kondisinya enak, itu banyak-banyaklah mendekat kepada Allah Ta'ala gitu. Jangan mendekat kepada Allah Ta'ala itu ketika kita tertimpa musibah saja. Dan anehnya ada beberapa orang ketika kondisi nyaman itu ke masjid tidak, sholat juga tidak, tiap hari minum khamr adu pitik gitu kan. Baru ketika dibuat Allah Ta'ala bangkrut, dibuat Allah Ta'ala ludes hartanya baru sholat sebuah masjid sholat malam nggak pernah telat sholat berjamaah satu bulan ya baru satu bulan dia ngomong saya loh sudah beribadah satu bulan sudah gini-gini kok sampai sekarang belum ditolong sama Allah ya kok sampai sekarang doa saya nggak dikabulkan ya Nah kalau kita sebagai orang Jawa ya dapuramu wingi-wingi ngono sekarang dalam kondisi sempit ke ibadah saulan karpe semuanya dituruti Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah dalam hadis ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang mukmin itu diperintahkan untuk senantiasa taat. Kapan? Ya kapanpun, dimanapun Yang namanya istiqomah itu tidak mengenal waktu Tidak mengenal tempat Ya. Jadi makna pada ayat terakhir surat Al-Hijr wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin kematian ini namanya ibadah ini tidak kenal waktu tidak kenal tem tempat kapanpun dimanapun kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita senantiasa istiqomah Okay. kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang itu Bapak Ibu yang dia itu melakukan taat ketika di Mekah tok pulang lagi ke tanah air balik biasa lagi ada orang itu yang taat kepada Allah Ta'ala pas Ramadan toh setelah Ramadan habis kembali seperti sedia kala lagi ada orang baik itu ketika di Masjid Al-Falah saja di luar kembali nyolong lagi, misalnya begitu. Itu berarti tidak isti istiqomah. Nah, orang yang senantiasa mengenal Allah Ta'ala, Bapak Ibu, ketika terjadi yang namanya malapetaka, dan ingat bahwasanya malapetaka ujian itu kapanpun pasti ada. Karena memang Allah sudah mentakdirkan yang namanya cobaan itu pasti ada selalu ketika kita hidup di dunia, ketika kita di alam barzah dan ketika kita di padang mahsyar. Yang namanya hidup super nyaman, man-man enak, enggak ada cacatnya sedikit pun itu kapan? Ketika kita sudah di sur di surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab Amin. Nah, salah satu contoh bagi orang yang ketika dia dalam kondisi lapang senantiasa mengenal Allah Ta'ala kemudian datang kondisi sempit nah orang-orang yang senantiasa mengenal Allah Ta'ala Bapak Ibu ketika datang malapetaka dia langsung minta kepada Allah Ta'ala itu segera dihilangkan itu yang namanya ma'iyah khosah tadi itu Beda dengan yang tidak seperti itu. Ada juga orang lain yang dia itu tidak pernah mendekat kepada Allah Ta'ala Baru ketika mendapatkan malapetaka dia mendekat Ya kalau bahasa Jawa itu DP-DP Ngerpong-ngerpong datang kepada Allah Ta'ala Sementara kemarin-kemarinnya dia itu banyak maksiat Ketika seperti itu sama Allah tidak direken Tidak dipedulikan Ya, contoh yang pertama adalah Nabi Yunus. Nggih, panjenengan tahu Nabi Yunus ya Nabi Yunus itu Bapak Ibu jenengan tahu ceritanya disuruh mendakwai kaum tapi Nabi Yunus itu putus asa. Wah, mereka ini ya. Mereka ini adalah cikal bakal orang-orang yang mendapatkan azab ini percuma. Akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, nggak didakwai lagi. Nah, kemudian sama Allah ditegur ketika beliau naik kapal, diadakan undian kan. Intinya kemudian Nabi Yunus ditelan ikan apa? Ikan pak patin apa? Ikan apa? Paus. Ikan patin tersebut juga ikan patin. Jadi, jadi ditelan ikan pak paus. Ketika beliau berada dalam tiga kegelapan, Bapak Ibu, kegelapan malam, Kegelapan apa lagi? Kegelapan dasar lautan, terus kegelapan apa? Perut ikan paus. Beliau mengucapkan apa doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini adalah kalimat tauhid di samping pengakuan bahwa hamba telah berbuat zolim dan minta diampuni dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin Terus seperti itu. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang tertimpa malapetaka, perbanyak ucapan zinnun. Siapa zinnun? Nabi Yunus yaitu la ilaha Dalam satu atar Bapak Ibu dari Salman Al-Farisi itu ada riwayat begini. Para malaikat itu berkata begini kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, ini suaranya siapa ya kok tidak asing pada kami? Monggo. Ini kok suaranya tidak asing ini. Allah mengatakan kepada para malaikat berarti ini kan bukti bahwa meskipun malaikat mereka juga tidak mengetahui yang kok ghaib. Ya Allah ini suara siapa? Cuma kok tidak asing, kita bisa mendengar. Kata Allah Ta'ala itu suara hambaku yang namanya Yunus. Oh Yunus Nabi itu gitu, iya. Ada apa ya Allah kok kondisinya sepertinya seakan gitu kan? Intinya Allah menjelaskan, kemudian malaikat itu memberikan syafaatnya kepada Nabi Yunus. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan syafaatnya ya kepada Nabi Yunus dari para malaikat tadi. Terus Nabi Yunus dikeluarkan ke ke daratan. Makanya dalam surat As-Sofat 143 atau 144 begitu Allah Ta'ala mengatakan Falawla annahu kana minal musabbihin Sekiranya Yunus bukan termasuk hamba-hamba kami yang biasa bertasbih Yang biasa melakukan ketaatan yang biasa beribadah kepada Allah la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun pasti dia akan terus berada dalam perut ikan paus itu sampai hari kebang kebangkitan dalam kehidupan ini Bapak Ibu kita punya banyak teman ada teman itu yang ketika dia mendapatkan malapetaka segera keluar dari malapetaka itu ada teman itu yang ketika dia mendapatkan malapetaka tidak keluar-keluar. Nah, itu jawabannya di sini. Mungkin yang pertama itu dia memiliki ibadah-ibadah, memiliki ketaatan-ketaatan sehingga ketika minta kepada Allah langsung dikabulkan, sementara yang kedua tidak seperti itu. Nah, ini pelajaran bagi kita falaula annahu kana minal musabbihin sekiranya Yunus bukan termasuk hamba-hamba kami yang biasa bertasbih, biasa beribadah, biasa melakukan ketaatan, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti dia akan terus terpuruk berada dalam perut ikan paus itu sampai hari kebang kebangkitan tidak akan keluar sama sekali. Nah, tetapi karena Allah menyelamatkannya dengan doa tadi ya, lewat para malaikat tadi karena Nabi Yunus biasa melakukan ketaatan kan dikeluarkan ya dilepeh sama ikan pausnya tadi itu Bapak Ibu. Nah, kondisi kedua ya kondisi kedua bagi orang yang ketika mendapatkan malapetaka dia tidak akan e, diselamatkan Allah taala meskipun berdoa itu Firaun. Panjenengan lah tahu saya siapa Firaun itu. Silakan dibuka surat Yunus 9091 kalau tidak salah ya. Jadi Fir'aun ini Bapak Ibu ketika tenggelam dia bertaubat. Dia mengucapkan kalimat tauhid dia. Jadi Fir'aun itu mengucapkan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa anna minal muslimin. Aku beriman kepada Rabb yang tiada Rob yang diimani Bani Israel yang tiada ilah kecuali dia dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri gitu. itu Fir'aun ngomong begitu tapi apa kata Allah al-an al-an kisai kau ngomong ngono gitu pak kasarannya itu al-an wa asoita asaita qablu wa kunta minal mufsidin baru sekarang ini akan ngomong begitu gitu jadi kadang-kadang dan memang ada tipe orang itu baru mendekat kepada Allah saat dia itu sudah nol, Pak. Ye. Makanya yang namanya hamba itu jangan berlaku. Orang itu ketika diajak kebaikan, diajak tobat itu sombong pak, tidak mau. Ketika hartanya masih banyak, ketika jabatannya masih tinggi, ketika kekuatannya masih 100%, tidak mau. Tapi ketika dalam kondisi nol, misalkan di atas pesawat, pesawatnya membledok, wah wis. Itu kan banyak beristighfar, banyak tobat. Eh ada puramu, nah wingi wae gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi pada kita, Pak. Kisah Fir'aun ini jangan sampai terjadi kepada kita. Karena kadang-kadang ya kalau Allah merahmati, kalau tidak gitu loh. Makanya di sini hadisnya ta'arraf ilallahi firrohai ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam kondisi lapang, ketika sampean kondisinya enak, kondisi sehat, kondisi banyak uang, kondisi gak ada masalah, perbanyak ibadah. Jangan ibadah itu ketika wis kudu mati tok, jangan ibadah itu mendekat kepada Allah ketika hartanya sudah ludes, Jangan mendekat kepada Allah Ta'ala itu ketika didolimi orang saja Ya Tetapi jadilah orang yang seperti Nabi Yunus Dalam kondisi lapang senantiasa bertaubat Senantiasa beribadah Senantiasa melakukan ketaatan Dan sewaktu-waktu saat mendapatkan malapetaka Nah minta kepada Allah langsung ijabah Contoh lain Bapak Ibu kondisi ketika dapat petaka Terus minta kepada Allah langsung dikabulkan ya ada yang tahu itu kondisi tiga orang yang mereka berteduh di dalam goa ya kemudian tertutup oleh batu ya kan ini sebagai dalil tawasul dengan amal soleh ya kan jadi batu yang menutupi pintu gua itu diapa-apakan tidak bergeming sama sekali Salah seorang dari mereka berkata, "Innakum lan takhruju min hadhihi sahrati illa an tad'ullaha a'malikum." Kalian tidak bakalan keluar dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebut amal soleh kalian. Jadi mereka ini mendapatkan petaka sekarang. Cuma mereka orang-orang baik, Pak. Makanya yang satu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Yang satu berdoa dengan amanahnya. Dia menjaga harta atau gaji karyawannya sampai dikembangkan sampai banyak terus diberikan semua ya dia menyebutkan ya Allah kalau aku mengerjakannya ikhlas untukmu tolong ya Allah bukakan pintu gua ini gitu kan ya. Dan yang ketiga, bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan sifat atau perbuatan ifahnya. Apa itu ifah? Menghindari maksiat. Mau berzina nggak jadi. Mau berzina nggak jadi. Dan uang yang 120 dinar itu diberikan gratis, nggak diminta. Ya Allah, kalau aku melakukannya untukmu, bukakan pintu gua ini melakukannya ikhlas untukmu bukakan pintu gua ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka semua bisa keluar keluar Sambung dah. iya sambung. iya nanti kalau lama-lama kelempokan ya monggo mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu silakan ini loh di depan jenengan ini loh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi yang di sini tadi saya lanjutkan Nah, apakah ketika seorang mukmin muslim muslim mukmin ini hidup di dunia ini bisa ketemu dan sama bisa ketemu sama Allah karena ada banyak dalil seperti kata malam itu Allah turun awal dilihat dari Pak Adi leher terus saya bisa tahu gimana kau berada dan kita merojul mungkin kita sholat itu bagaimana apa ketemunya itu seperti jenengan ketemu gitu. Imam Masjid Al Falah gitu ya. Ketika ketika di dunia itu bisa ketemu sama. Nggih, itu aja. Oh nggih. Jadi Bapak Ibu, Pak bekal jenengan asmane ini BK. Oh, guru BK. Iya, jadi bila bertanya apakah orang hidup bisa ketemu Allah? Dia yang hidup, Oke. Orang hidup intinya kan apakah bisa ketemu ketemu Allah? Ya tergantung makna ketemunya dulu, ketemu yang bentuknya ya apa. Tapi kalau ketemu berjumpa melihat Allah langsung memandang tidak bisa. Orang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj yang ketika beliau berjumpa Allah Ta'ala kemudian dikasih kewajiban sholat 50 waktu kan turun ke Nabi Musa loh wahai Muhammad gak mungkin kuat umatmu hadisnya sahih Bapak Ibu mutafakun alaih yang kemudian diturunkan menjadi lima itu Nabi ditanya Ya Rasulullah hal tara rabbak Wahai Rasulullah apakah anda itu melihat Rob anda? Jawaban Nabi Nurun anna arah Aku hanya melihat cahaya nggak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Terus Nabi Musa ya kan dalam surat Al-A'raf itu Nabi Musa bilang, "Rabbi arini kaifa anzur ilaik." Wahai Rabbku, tolong tunjukkan kepadaku gimana sih aku melihatmu. Kata Allah apa? Lantarani. Kamu nggak bisa melihatku Musa di dunia. Ya. Tapi lihatlah ke gunung itu. Gunung apa? Gunung Semeru atau Gunung Merapi? Iya, Gunung Tur. Kalau dia tetap pada tempatnya, kamu bisa melihatku. Tapi kan tidak bisa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu takkan. Ketika Allah Ta'ala nampak ya, itu langsung hancur gurunya dan Nabi Musa langsung ping, pingsan, langsung beristighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi orang hidup melihat Allah Ta'ala tidak bakalan bisa. Jadi tidak bakalan bisa. Karena baru bisa melihat itu ketika mati. Makanya berkaitan dengan Dajjal, Bapak Ibu pada hadis Dajjal. Nabi menjelaskan, karena apa? Karena Dajjal itu awal mulanya, ketika dia jadi Dajjal itu kan awal-awal polanya dia muncul itu kan ngaku sebagai nabi, ya kan? Terus setelah itu lama-lama ngaku sebagai itu Tuhan, itu Dajjal. Nah, Nabi mengatakan pada hadis Dajjal ini, "Wa'lamu ketahuilah annakum lantarau tarau rabbakum hatta tamutu." Kalian tidak bakalan melihat Rob kalian sampai kalian mati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Bapak Ibu kita tahu siapa beliau, Imamul Ambiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Gak pernah ada ketenangan beliau mengatakan aku berjumpa Allah Taala melihat langsung, gak pernah. Ya, para sahabat setingkat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, gak ada yang mengatakan aku pernah melihat Allah langsung, gak pernah. Tapi kalau melihat Allah setelah meninggal dunia, hadisnya jelas dengan sekedar hamba dicabut nyawanya beriman itu kan langsung dibawa nyawanya oleh para malaikat ya dibawa ke langit pertama, kedua, ketiga terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan saling melihat gitu Bapak Ibu. Jadi kalau melihat lewat mata kepala tidak bisa. Nah, tetapi makna bertemu bertemu Allah di sini bertemunya bukan seperti bertemu dengan Allah eh, dengan manusia, karena Allah itu kan punya sifat-sifat ya sifat turun tadi sebagaimana disebutkan pada sepertiga malam yang terakhir ya. Allah juga punya sifat tertawa, sifat marah, Allah melihat, Allah mendengar. Nah, untuk sifat-sifat Allah taala ini itu bagaimana memaknainya? Kita maknai bahwa itu adalah sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Loh kok bisa Ustaz? Dalilnya kan jelas walam yakul lahu kufuan, ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Ini kaidahnya. Jadi semua sifat yang dijelaskan Allah Ta'ala baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis itu nggak boleh diserupakan misalkan wajah Allah itu ya apa ya apa seperti wajah Pak BK ya tidak boleh karena apa walam yakul lahu kufuan ahad ah, Allah tidak serupa dengan siapapun kemudian dalam surat Asyura ayat 11 Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un Allah tidak serupa dengan siapapun wa huwas samiul basir tapi Allah maha mendengar maha melihat Berarti Allah punya pendengaran boten punya Allah punya penglihatan tidak punya tetapi pendengaran dan penglihatan Allah taala ini laisa kamitslihi syai tidak serupa dengan siapapun ya tidak serupa dengan siapapun Allah punya pendengaran tapi nggak serupa dengan pendengaran makhluk Allah punya penglihatan tapi tidak seperti penglihatan mak makhluk itu maknanya dan untuk sifat-sifat yang lain juga seperti itu Ya juga seperti seperti itu. Nah, terus apa makna liqa? Kalau di akhirat, makna liqa itu nanti memandang wajah Allah taala. Seperti disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah penghuni surga pada hari itu itu berseri-seri, bersinar, bahagia. Kenapa? Karena memandang kepada Rabb Robnya. Jadi Bapak Ibu kenikmatan paling tinggi penduduk surga ya itu adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala itu kenikmatan paling tinggi dan tingkatan penduduk surga yang paling besar kemuliaannya adalah yang memandang Allah taala sehari dua dua kali. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua nanti Bapak Ibu untuk senantiasa bisa memandangi wajah Allah Ta'ala sehari dua dua kali insya Allah begitu Pak BK Nih, sudah makna bersama makna bersama dengan Ya tadi saya sebutkan kan makna bersama itu ada kebersamaan umum, ada kebersamaan khusus. Jadi makna Allah lebih dekat ya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ya ini sebetulnya butuh penafsiran juga. Lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Itu yang jelas bukan zat Allah bukan. Loh, kenapa dikatakan bukan zat Allah, Ustaz? Zat Allah itu yang paling besar, iya kan? Uang bumi aja loh, itu nanti pada hari kiamat dalam genggaman tangan Allah. Nah Allah tuh di sini lah, di sini semut perasaan. Ya. Nah Allah di sini lah kucing, wong bumi loh kata Allah Taala wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi itu semuanya nanti pada hari kiamat berada dalam genggaman Allah Taala. Wasamawatu matwiyatun biyamini dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah. Nah di sini ada genggaman, ada tangan kanan, tetap tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala jangan diserupakan dan gak boleh bertanya Pak BK panjenengan tangannya Allah itu seperti tangan saya tak anak kuku nih lima jari itu gak boleh oh, gak ada keterangannya okay? jadi kita sami'na wa atoknya karena para sahabat gak ada menanyakan itu aku tak tak tak Masuk sampai lebih pintar daripada sahabat sampai takut-takut begitu. Karena apa? Karena kita itu diperintahkan untuk memikirkan makhluk bukan memikirkan kholik ini. Dan kita Bapak Ibu diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Karena kita diciptakan untuk ibadah, memang kita diperintahkan bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaan yang memang belum ditanyakan ya nah karena kita diciptakan untuk ibadah berarti pertanyaannya cuma dua satu ibadah apa sih yang diperintahkan Allah kepada kita untuk dikerjakan ya yang kedua apakah aku ketika melakukan ibadah ini sudah sesuai dengan yang diinginkan Allah wis bener ndak ibadahku ini gitu karena kita diciptakan untuk ibadah ibadah jangan bertanya tentang khalik Kadang-kadang ada orang itu komentar seakan-akan cerdas. Kenapa ya Allah kok nyuruh kita sholat bareng? Ya nggak usah takut orang oh, sampai yang diperintahkan untuk ibadah kok. Kenapa sih kok ada sholat dua empat rakaat, maghrib tiga rakaat, nah tiga rakaat kok subuh kok ada kurang mulaan mau lebih kiri kan ya, gitu kan?